Kita melanjutkan kajian فقه القلوب di mana kita telah membacakan mukaddimah <clears throat> dari kitab ini. Sekarang kita masuk ke al-babul awal, bab yang pertama yaitu fiqhu asma'illahi wa sifatih, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Karena ini sangat berkaitan erat dengan hati. Hati seorang hamba tidak akan pernah lurus dan tidak akan pernah apa namanya uh, baik kecuali dengan mengenal penciptanya. Maka ketika hati seorang hamba mengenal Allah, mengenal penciptanya, siapa penciptanya, bagaimana nama dan sifat-sifatnya, itulah yang akan memberikan kehidupan pada hatinya. Oleh karena itu penulis ya kitab Fiqhul Qulub mulai apa namanya pembahasan tentang fikul ilm billah wa asma'ihi wa sifatih. Itu memahami ilmu tentang Allah, dan nama serta sifat-sifatnya. <clears throat> Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini Allah menyuruh kita untuk berilmu dulu Kata Imam Bukhari, فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ ilmi qabla وَالْعَمَلِ Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya. Allah juga berfirman, اِعْلَمُوا أَنَّ Allah شَدِيدُ الْعِقَابِ wa اللَّهَ Allah ghafurur Ketahuilah, berilmulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu keras siksanya. Dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 98 99. <clears throat> Allah mengatakan berilmulah bahwasanya Allah Maha keras siksanya. Ya, artinya apabila kalian telah berilmu bahwa Allah keras siksanya, keras azabnya, hendaklah kalian takut dari kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sekonyong-konyong bisa mengadab kita ya, akhi. Namun Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya hendaklah kalian segera bertaubat dari kesalahan kalian itu. Ya, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian itu. Al-ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi ashraful على wa ajalluha Di mana berilmu tentang Allah, berilmu tentang nama dan sifatnya adalah ilmu yang paling mulia. Ya, yang paling agung secara mutlak ya akhal Islam azakumullah. Di mana <clears throat> bagaimana tidak? Bukankah berilmu tentang Allah berarti kita sedang mempelajari pencipta makhluk? Sedangkan ilmu tentang makhluk berarti kita sedang mempelajari sesuatu yang diciptakan. Tentu ilmu tentang pencipta ya dibandingkan dengan ilmu tentang yang diciptakan itu seperti perbandingan antar pencipta dengan yang diciptakan. Maka seutama-utamanya ilmu adalah ilmu tentang Allah. Ya, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang hukum-hukum dan pensyariatannya. Wal ilmu billahi tabaraka wa ta'ala aslul asya'i kulliha. <clears throat> Di mana ilmu tentang Allah pokok segala sesuatu. Di mana ya tidak mungkin tumbuh keimanan kecuali dengan ilmu kepada Allah. Tidak mungkin akan tunduk, tumbuh ketundukan dan ketaatan kecuali dengan ilmu tentang Allah. Tidak akan pernah seorang hamba bersabar dalam kehidupannya, menghadapi berbagai macam musibah dan ujiannya, kecuali dengan mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifati yastadillu bima arafa min asma'ihi wa sifati ala ma yaf'aluh wa ala ma yasha'uhu min al-ahkam. Bahkan orang yang betul-betul mengenal ya dengan sebenar-benarnya pengenalan tentang asmaul husna dan sifat-sifatnya dia terkadang bisa berdalil ya terhadap perbuatan-perbuatan Allah dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pensyariatan dan hukum-hukumnya. Ya dengan melihat nama-nama dan sifatnya, dia tahu bahwa Allah tidak mungkin melakukan perbuatan ya menzalimi hamba-hambanya. Dia tahu tidak mungkin Allah menginginkan keburukan untuk dirinya. Ya, di saat ia ditimpa musibah, dia merasa bahwa inilah yang terbaik untuk dia. <clears throat> Dan dia yakin bahwasanya di balik itu ada hikmah-hikmah yang agung. Kenapa dia berkata begitu? Karena ia beriman bahwa Allah Al-Hakim yang mempunyai hikmah yang agung, yang mempunyai ilmu dan kasih sayang. Ya. Maka ikhwata Islam azakumullah dengan mengenal nama-nama Allah itulah ia mengetahui semua itu dengan kehendak. Ya, dia tahu bahwasanya ini semua dengan kehendak Allah. Kewajiban dia ridha. Karena ia tahu ya bahwasanya di antara sifat Allah ya fa'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang terjadi di dunia kecuali semua semuanya dengan kehendak Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi Allah ya menguji kaum mukminin untuk menambah ya pada derajat mereka di sisinya. <clears throat> wa ala ma ya'muru bihi minas sunani wal adab. Bahkan seseorang hamba dengan mengenal nama dan sifatnya dia akan tahu adab-adab yang baik. Ya. Seperti contoh misalnya <clears throat> bahwa kita seorang manusia ya harus berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada manusia. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pencipta kita yuhibbul ihsan. Ya, di antara nama Allah Al-Muhsin yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dan Allah memerintahkan kepada ihsan. Maka dengan itu dia berusaha mengetahui tentang adab-adab yang hasan, adab-adab yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada kerendahan jiwa. Maka ia pun tahu bahwasanya sifat malas tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu termasuk menunjukkan kepada kerendahan jiwa. Ia pun tahu bahwasanya semangat dalam kehidupan, berusaha bersungguh-sungguh itu dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah di antara namanya adalah Al-Mutqin, yang menitkan segala sesuatu, artinya yang memapankan pekerjaan segala sesuatu. <clears throat> Sehingga seorang hamba tahu bahwasanya profesionalis itu lebih dicintai oleh Allah dia ingin menjadi seorang pekerja yang profesional. Dari mana ia tahu? Karena ia beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala namanya al muttin Al-Muhsin. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Lianna subhanahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatih. Karena Allah tidak akan pernah melakukan suatu perbuatan kecuali tentu sesuai dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Apabila Allah mengatakan Inna Allah la yadhimu la, la, la, la yadhimu mithqala dharrah Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi Ya sekecil apapun juga Ia yakin Ya bahwasanya perbuatan-perbuatan semua yang sifatnya menzalimi kepada manusia itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> ya ia pun kemudian dari apa namanya? Dari nama tersebut ia tahu semua yang sifatnya zalim tidak boleh. Karena Allah tidak pernah menyukai kezaliman. Fa'af'aluhu kulluha da'iratun bainal adli wal fadl wal hikmati wal rahmah. Di mana perbuatan Allah semuanya berkutat ya di antara keadilan dan karunia, hikmah dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan perbuatan kecuali dengan penuh keadilan. Di baliknya ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Allah memberikan, menjadikan si fulan miskin, pasti di baliknya ada hikmah. Pasti itu dengan keadilannya, pasti itu dengan ilmunya dan kasih sayangnya. Ya, ia tahu Allah, Allah itu kasih sayang kepada hamba-hambanya. Namun ia pun harus tahu dan ia pun tahu bahwa kasih sayang Allah hakikatnya adalah Allah ingin menyelamatkan seorang hamba dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Terkadang <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba dengan cara dijadikan ia susah hidupnya. Karena di baliknya ada hikmah yang agung bahwa jika si hamba ini diberikan kekayaan dia akan lupa diri. Maka Allah susahkan dia, susahkan dia karena Allah sayang kepada dia karena Allah ingin memasukkan ia ke dalam surganya yang tentunya kenikmatan surga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenikmatan dunia ya akal Islam. Wal imanu billah ahadu arkanil iman bal huwa afdaluha wa asluha wa a'zamuha. Di mana iman kepada Allah merupakan salah satu rukun iman bahkan rukun iman yang paling utama. Bahkan merupakan pokok daripada seluruh ya iman. Bahkan itu yang paling agung akal Islam azakumullah. Sebab tanpa iman kepada Allah sia-sia semua amal sia-sia semua keimanan <clears throat> walaupun kita beriman kepada hari akhirat tapi kita tidak beriman kepada Allah semua itu sia-sia walisal iman mujarrad kaulin bil lisan min ghairi ma'rifatin bir rabbi wa asma'i wa sifatih karena iman itu bukan sebatas ucapan dengan lisan ya dengan tanpa ada pengetahuan tentang Allah tentang nama dan sifat-sifatnya Iya, ya, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Seseorang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Tapi dia tidak pernah mengenal siapa Allah. Ya, ia pun tidak peduli dengan perintah-perintahnya. Ia pun selalu melanggar larangan-larangannya. Bahkan ia tidak pernah merasa takut akan adabnya. Maka akankah dia dikatakan ia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman? Tentu tidak. Bal haqiqatul iman, justru hakikat iman itu apa? An ya'rifal abdu rabb alladhi yu'minu bih. Itu mengenal Allah yang ia imani. Wa yabdhulu judahu fi ma'rifati asma'i wa sifatih. Lalu ia bersungguh-sungguh mengenal bagaimana nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Allah? Ya, siapa yang menciptakan saya? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Siapakah yang telah memberikan kebutuhan saya ini? <coughs> Lalu ia pun ingin mengenal bagaimana nama dan sifatnya. Melihat makhluk-makhluknya yang luar biasa. Penciptaannya yang Masya Allah. Ya, yang membuat akal kita terkesima. Tentunya pastilah penciptanya yang maha kuasa. Ya, melihat bagaimana <coughs> indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dia yakin penciptanya maha indah. Melihat dia, melihat ya bagaimana nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Ya, dia yakin penciptanya maha pemberi rejeki, maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. <clears throat> Wa ma'rifatu alaihi wa ihsanihi. Lalu ia mengenal tentang nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah kepada hambanya. Karena ya akhi dengan kita mengenal dan mengingat nikmat-nikmat Allah, kita akan mencintai Allah. Tapi apabila seorang hamba selalu yang diingat adalah, kok Allah berikan saya rezeki yang gak enak, ya Allah, kok saya dikasih penyakit, kok saya dikasih musibah. Yang dia ingat cuma perbuatan itu saja. Saya yakin dia akan terputus dari Allah. Dia pasti akan marah kepada Allah dia pasti tidak akan pernah lagi mau mengenal Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah Dia lain adalah untuk menyayangi dirinya agar ia tidak menjadi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam kehidupan. Ia tidak menjadi orang-orang yang lupa daratan. Ikhwatul Islam, <clears throat> hatta yablugha darajatal yaqin. Dengan ia mengenal tentang itu semuanya, sampai ia kepada derajat keyakinan yang kuat dan mantap ia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa kullama izdada ma'rifatun bi rabbih zada imanuh wa kullama naqasa naqasa imanuh. Ya, seorang hamba semakin mengenal Allah pasti akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Dan semakin kurang pengenalannya dia kepada Allah, dia pun semakin kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ya akhi azakumullah. <clears throat> Makanya seorang hamba yang terlihat Masya Allah tawakalnya kuat sekali. Kenapa? Karena ia yakin bahwa Robnya tidak mungkin menyia dirinya. Karena ia yakin bahwa Allah sebaik-baiknya sandaran dia. Karena ia yakin bahwa Allah satu-satunya harapan ia. Sementara ketika kita sandarkan harapan itu kepada manusia, ia tahu Seringkali itu memberikan kekecewaan yang mendalam di hatinya ya akhwal Islam azakumullah. Allah azza wa jal khalaqal khalqa liya'buduh wa ya'rifuh wa yuhiduh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk tujuannya adalah untuk apa? Agar mereka beribadah kepada Allah. Agar mereka mengenal dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah ya akhi, Allah menciptakan hamba <clears throat> selalu berhubungan dengan dirinya. Gimana seorang hamba tidak akan bahagia kecuali bila ia mengenal dirinya. Seorang hamba tidak akan sempurna kecuali ia mengenal Allah pencipta segala sesuatu yang mempunyai kesempurnaan. Seorang hamba tidak akan mulia kecuali apabila ia mendekat kepada Rabbnya yang maha mulia. Wahadihi hiyal ghayatul matlubatu minhum. Dan inilah yang diinginkan dari penciptaan kita, akhirnya Tujuan penciptaan kita bukan untuk pesenda gurau, bukan untuk bermain-main, bukan hanya untuk mencari dunia, bukan hanya untuk bersenang-senang, tidak. Maka Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian, bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maha ya tinggi Allah, Raja yang hak. Allah juga berfirman, Sabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan hidup di dunia ini sia-sia? Tidak. Pasti Allah akan memberikan perintah dan larangannya. Tidak ya akhi, Allah tidak mungkin menciptakan kita manusia sia-sia di dunia. Pasti tujuannya sangat agung dan mulia, agar menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan tunduk kepadanya. فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له خلق له العبد وتركه إهمان لما خلق له maka ketika kita menyibukkan diri dengan ibadah berarti seorang hamba telah menyibukkan diri dengan tujuan penciptaannya namun tentunya akhi jangan kita pahami ibadah itu dengan makna yang sempit sekali tidak karena hakikat ibadah itu ya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batinah. Nama ibadah itu sebuah nama yang mencakup seluruh yang Allah cintai dan ridai. Ya berupa perbuatan, berupa perkataan yang apa yang tampak maupun yang tersembunyi. <coughs> Seorang hamba berusaha untuk selalu di atas ibadah. Ya. <coughs> Alhamdulillah. seorang hamba berusaha untuk merealisasikan ibadah dalam kehidupannya. Sebuah contoh, kita berusaha untuk hidup dalam ibadah. Seorang mukmin, ya, bangun di waktu malam tahajud. Ya, ketika ia hendak tidur, ia berniat untuk sholat tahajud. Maka niat sholat tahajudnya menjadikan ibadahnya bernilai sodakoh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya disebutkan dalam hadis yang sahih ya bahwa apabila seorang hamba tidur dan dia berniat untuk tahajud lalu ia tertidur kemudian bangun di waktu subuh tetap Allah akan tuliskan untuk dia niatnya wa kana naumuhu lahu dan ternyata tidurnya berubah menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya masya allah bayangkan tidurnya menjadi ibadah Ternyata ia sholat tahajud mendapatkan pahala yang besar. Ia pun pergi ke masjid mendapat pahala yang besar. Lalu ia pun kemudian pergi ke kantor atau bekerja, meniatkan untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, mendapat pahala yang besar. Ia pulang dari kantor, ia pun segera ia membagi waktunya untuk anak dan keluarganya mendapatkan pahala yang besar. Sehingga seorang mukmin itu berpindah dari satu ibadah menunjuk ibadah yang lainnya. Dia pergi olahraga untuk dia memenuhi hak tubuhnya agar dia lebih sehat. Ya untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Robnya menjadi pahala yang besar. Itulah ya akhi azakumullah ibadah. Maka jangan kita memahami ibadah itu ya sempit seakan alat ibadah hanya membaca Al-Quran, ya sholat dan tidak. Ikhwata Islam azakumullah. Kita lanjutkan wala yaliku bil abdi alladhi lam tazal ni'amullah alaihi mutawatiratan wa fadluhu alaihi 'azimun min kulli wajhin an yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi tidak layak bagi seorang hamba yang nikmat Allah terus-menerus ia menghampirinya. Karunia Allah begitu besar kepada dirinya tapi ternyata ia bodoh terhadap siapa penciptanya. Masya Allah. Tidak layak, akhi. Bayangkan, coba rasakan. Coba pikirkan. Nikmat Allah setiap harinya selalu menghampiri kita. Oksigen yang kita ya bernafas dengannya. Sehingga kita pun mendapatkan nafas yang mencukupi untuk kehidupan kita, untuk kesehatan badan kita. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala kurangi sedikit pun oksigen. <clears throat> Di mana-mana ada oksigen. Semuanya sebagai pemberian dari Allah. Lalu Allah ciptakan mata apa namanya air. Karena air sesuatu yang sifatnya urgen untuk kehidupan kita. Dia ada, kita tinggal menggali sumur. Kemudian air itu, itu pun keluar untuk kehidupan kita. Allah menciptakan mataharinya. Dengan matahari itulah banyak sekali manfaat-manfaat yang dirasakan oleh manusia Allah ciptakan api. Dengan api itulah berapa banyak ya, kehidupan menjadi berjalan. Adanya motor, mobil, kompor, dan yang lainnya. Ya, karena adanya api itulah Allah ciptakan. Allah menciptakan <clears throat> buah-buahannya untuk kesehatan manusia dan kenikmatan mereka. Sayur-sayurannya, binatang-binatangnya, untuk sumber proteinnya. Siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Subhanallah, setiap harinya ternyata nikmat Allah selalu menghampiri kita. Tapi aneh, kita tidak pernah mau mengenal siapa pencipta kita. Layakkah itu untuk kita, akhi? Jawabnya tidak layak. Seorang hamba, <clears throat> ya, harusnya dia mau mengenal siapa si pencipta saya ini. Yang selalu terus-menerus memberikan kenikmatan kepada saya. Setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya. Maka seorang hamba berusaha untuk mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kata beliau, <clears throat> Inna Allah tabaraka wa ta'ala tad'u ila mahabbati wa ta'zimi. Mengenal Allah menimbulkan cinta kepada Allah. Mengenal Allah menimbulkan pengagungan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Wa khawfihi wa raja'ih. Rasa takut dan berharap kepada Allah wa khasyatihi wa ikhlasil amalillah demikian pula ia mengikhlaskan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala wa ainu sa'adatil 'abdi dan inilah letak kebahagiaan seorang hamba ketika ia mengenal Allah ia cinta kepada Allah dan cinta itulah pok motor penggerak kehidupannya karena hidup di dunia Pak ikhwatal Islam ya pemirsa sekalian tidak mungkin tanpa cinta. Manusia tanpa cinta dia tidak akan bisa bergerak. <clears throat> Manusia pergi ke kantor mencari nafkah karena ada cinta harta. Dengan adanya harapan untuk mendapatkan harta yang ia cintai tersebut. Manusia menikah ya karena adanya cinta. Manusia bergerak, makan, minum karena adanya cinta. Dengan cinta itulah menjadi sebuah motor penggerak kehidupan dia. Dan tergantung ia cinta kepada apa. Bila ia cinta kepada kedudukannya, usahanya untuk mendapatkan kedudukan luar biasa. Bila ia cinta kepada harta, usahanya untuk mendapatkan harta luar biasa. Bila ia cinta kepada makan dan minum, usahanya untuk mendapatkan makan dan minum luar biasa. Tapi siapa yang mencintai Allah, ia akan usahanya untuk mencari keriduannya luar biasa. Semakin cinta kepada Allah, semakin ia semangat kepada ketaatannya. Sehingga cinta kepada Allah itulah yang menjadi penggerak dan motor ya akhi. Di dalam amalan-amalan solehnya itu. Kita tidak mungkin hidup tanpa cinta. Sebagaimana kita pun tidak mungkin beriman dan menanti Allah tanpa cinta ya akhi. Azakumullah wa iyakum. Maka mengenal Allah ya semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah semakin menyebabkan kita mengagungkan Allah. Ya. Semakin kita takut kepada Allah dan tunduk di hadapannya. Di saat itu pasti seorang hamba akan merasakan lezat untuk bermunajat kepadanya. Orang yang betul-betul telah terkumpul pada dirinya cinta, takut, dan berharap, dia akan merasakan keindahan di saat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wala sabila ila ma'rifatillah illa bi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa fiqhi ma'aniha. Dan itu semua tidak mungkin bisa mengenal Allah kecuali tentu dengan mengenal nama dan sifatnya. Memahami tentang makna-maknanya ya akhwat Islam azakumullah. Wal ishtighalu bihadzal ilm وبذل الجهد لفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أعظم وأشرف المواهب menyibukkan diri dengan mengenal Allah ya bersungguh-sungguh untuk memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesibukan yang paling mulia sekali bahkan ketika seorang hamba telah berhasil ya <clears throat> menempa dirinya dengan nama dan sifat Allah maka dialah dia mendapatkan seutama-utama dan uh, semulia-mulia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. فينبغي للعبد أن يعرف أن ربه هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Selayaknya seorang hamba untuk mengetahui bahwa Robnya itu Maha Esa, satu, tunggal. Allah Subhanahu wa taala tidak berhak disekutukan. Ya karena ciptaannya pun menunjukkan kepada hal itu. Allah tidak pernah mengambil anak. Allah pun juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini Allah tidak pernah serupa dengan siapapun dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak adakah sesuatu yang bisa menandingi Allah? Jawabnya tidak ada. Adakah sesuatu yang sifatnya seperti sifat Allah? Tidak ada. Wa annahu subhanahu rabb wa kullu ma siwahu Dialah Allah pemilik. Sementara semua yang ada adalah miliknya. Langit dan bumi milik Allah. Gunung, demikian pula bebatuan. Demikian pula angin yang berhembus. Semua harta dan anak-anak kita semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah titipkan kepada kita. Semua ciptaan yang kita lihat miliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya yang adil dan hikmahnya yang agung serta kasih sayangnya. Bila kita melihat bagaimana kekuasaan Rob ya, dan pemiliknya dan milik-miliknya, subhanallah, maka makhluk-makhluk itu akan bersaksi akan keindahan Robnya, akan kekuasaan penciptanya ya akhi. Wahul Malik, wa kullu masiwahu mamluk. Dia Allah Raja. Dan selain Allah, ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah hamba-hambanya. Dia Allah satu-satunya Raja. <coughs> Tidak ada Raja selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wahuwal Khaliq, wa kullu masiwahu makhluk Allah yang menciptakan sedangkan selain Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka yang disembah selain Allah diciptakan oleh Allah yang menyembah Nabi Isa Nabi Isa diciptakan oleh Allah yang menyembah matahari matahari diciptakan oleh Allah yang menyembah ya selain Allah dan patung-patung itu semua itu diciptakan oleh Allah ya maka Allah berfirman hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi ini dia ciptaan Allah semuanya. Coba perlihatkan kepadaku. Ya, apa yang diciptakan oleh tandingan-tandingan selain Allah itu? Jika kalian memang menyembah selain Allah, coba perlihatkan kepada kita. Hasil ciptaan-ciptaannya tidak ada. al qawi wa kullu Allah maha kuat, sedangkan selain Allah lemah dan sangat lemah, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah akhirnya ya, ketika bayi telah lahir ke bumi dia tidak bisa apa-apa kecuali bisa menangis oh oh ya lalu Allah menciptakan rasa kasih sayang kepada kedua orang tuanya si bayi itu hanya bisa menangis ketika ia merasakan lapar si bayi itu lemah dia hanya bisa tidur Lalu kemudian Allah jadikan ia semakin besar dan besar. Tetapi, tetapi kemudian setelah besarnya, dia malah menentang penciptanya. Memang kurang ajar manusia itu. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala menyayanginya dari semenjak ia di ibunya. Allah memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya sehingga ia pun terlindungi. Iya. Namun ketika ia telah mulai beranjak dewasa, ternyata ia malah menjadi penentang-penentang Allah. Padahal nikmat-nikmatnya selalu turun kepadanya. Ya, hamba seperti ini hamba yang tidak tahu diri ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Wa huwal aziz wa kullu ma siwahu dzalil. Allah yang maha mulia, sedangkan semua selain Allah itu tidak punya kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan hanyalah Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Maka siapa yang ingin mulia, carilah kemuliaan dari Allah. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Ya, maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti Allah akan hinakan kita. Ikhwata Islam. Wa huwal ghani wa kullu ma siwahu faqir. Dia Allah Maha Kaya. Sedangkan selain Allah fakir kepada Allah. <clears throat> Anda-anda yang kaya raya. Allah mampu sekonyong-konyong menjadikan Anda fakir miskin. Dengan memberikan azab yang yang yang tiba-tiba datangnya. Maka jangan bersombong kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan kekayaanmu. Anda-anda yang mempunyai kedudukan. Allah pun Maha Kuasa untuk mengadabmu dan ya dan siksa Allah Subhanahu wa taala keras. Bagi Allah mudah untuk menurunkan pangkatmu dengan sekonyong-konyong dan sekejap mata. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu buat apa Anda bersombong dan kedudukan itu? Jadilah hamba-hamba yang selalu tawadhu kepada Allah. Allah yang Maha Kaya. Kekayaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk menjadikan seorang kaya raya tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan. Walaupun dia punya harta melimpah ruah. Tapi ternyata Allah berikan kepada dia penyakit, sehingga akhirnya dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya hidupnya menderita dan tersiksa. Bagi Allah mudah, mudah. Maka dari itulah akhi a'azakumullah. Akuilah akan kefakiran kita di hadapan Allah. Bahwa kita hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Rabbul Izzati wal Maka selalu kita memohon kepada Allah. Selalu kita mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala wa huwa wa kullu ma siwahu marzuq dan dialah Allah yang memberikan rezeki sedangkan selain Allah diberikan rezeki ya al ya akhal Islam azakumullah carilah rezeki sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang beriman tidak mungkin dia sia-siakan Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min la Dan Allah akan berikan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rejeki karena ketakwaan itulah rejeki yang paling luar biasa. Tapi rejeki karena kemaksiatan, hakikatnya rejeki itu akan mengadab dia, menyiksa dia. Rasul kita yang mulia suatu sama sabda, "Idza ra'aita idza ra'aita Allah man 'al 'abdi إذا رأيت الله من على العبد وهو مقيم على معصيته أو كما قال apabila kamu melihat ya Allah Subhanahu wa taala a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya memberi kepada hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia wa huwa muqimun ala ma'siyati sementara si hamba ini terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya akal Islam azakumullah wa ayakum, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, maka itu hakikatnya istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya akhi azakumullah kita termasuk orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik dan kita buka yang jawab. Naam. Namusad barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan juga pembahasan dari Fikul Khulub yang Ustaz telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa yakum. Mohon maaf tadi ada kesalahan dalam menyampaikan pembahasan kita. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan bagi Anda di sesi kedua ini untuk bertanya bisa menghubungi nomor kami di 021 8236543 sebutkan nama Anda dan alamat Anda juga kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kami buka kesempatan yang pertama bagi penelpon kita. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. silakan Ibu. Mas, keluar dari materi uh, tentang lebih keluar dari materi. Uh, mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Ibu. Sudah? Halo? Ya silakan. Ya, mau tanya tentang hukum salat tasbih. Tentang hukum salat tasbih. Baik, baik, baik ibu. Salat tasbih sudah sebagaimana sering kali saya jelaskan, termasuk salat yang disunahkan. Memang terjadi perselisihan para ulama tentang status hadisnya. Ada yang mendoifkan seperti Ibnu Hajar al Asqalani, ya, bahkan memalsukannya seperti Ibnu Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Ada yang mensahihkan seperti Imam Muslim. Demikian pula <clears throat> ya, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Saya lebih condong kepada pendapat yang mensahihkannya atau setidaknya hasan karena jalan-jalannya yang menguatkan satu sama lainnya. Imam Abu Daud saja dalam sunannya membawakan tiga jalan dari riwayat Abdullah bin Amr dari riwayat Amr bin Al-As demikian pula dari riwayat Ibnu Abbas dan dari riwayat Al-Abbas bin Abdul Muttalib tiga jalan ini saja <clears throat> insya Allah ya Hasan atau Sahih diwairihi Wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, fikum. Berikutnya kami bacakan pesan singkat dari Abu Irsyad di Palembang yang bertanya, Ustaz. Abu Irsyad bertanya, Ustaz bagaimana dengan aktivitas yang dapat kita lakukan setiap hari untuk membersihkan hati khususnya bagi kami yang para pekerja yang sudah berangkat kerja mulai pukul 5.15 pagi hingga pulang ke rumah pukul 8 malam. Iya. Silakan. Sebuah pertanyaan yang memang sangat kita butuhkan. Bagaimana menjaga hati sementara kita harus bekerja? Ya, subuh sudah berangkat, malam baru pulang. Membersihkan hati bagi antum para pekerja adalah yang pertama, meluruskan niat dalam bekerja. Apa tujuan Anda bekerja? Apabila tujuan Anda bekerja adalah untuk mencari nafkah, karena itu yang diperintahkan oleh Allah atas setiap suami, maka itu menjadi pahala yang besar, karena mencari nafkah hukumnya wajib. Kemudian niat yang kedua apa? untuk melaksanakan amanah yang dibebankan oleh perusahaan kepada saya. Karena saya bekerja di perusahaan, tentu di sana banyak amanah-amanah yang harus dilaksanakan. Dan melaksanakan amanah itu wajib hukumnya. Maka ini pun mendapatkan pahala. Lalu kemudian semaksimal mungkin waktu-waktu itu kita gunakan betul-betul sungguh-sungguh. Jangan mem memanipulasi waktu. Ya, dengan korupsi waktu. Ya. Gunakan waktu-waktu itu untuk melakukan tugas dan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Itu pun akan mendapatkan pahala. Di saat senggang, ya, ketika misalnya pekerjaan sudah <clears throat> kelar, tapi waktu masih banyak. Banyak-banyak kita ini mempergunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran. Ya, atau mendengarkan kajian-kajian atau misalnya beramar ma'ruf nahi mungkar atau dalam perkara-perkara yang sifatnya baik. Terlebih di perjalanan kita seringkali terkadang ya kosong perjalanan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di saat kita macet, bermacet-macet ria. Ya, di perjalanan kita selalu lisan berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa banyak tanaman-tanaman surga yang ditanamkan untuk kita di surga. Ya, karena subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, Allahu Akbar itu, kata Rasulullah apa? Girasul jannah, tanaman-tanaman surga. Ya, ketika kita di jalan, ya kita memperbanyak membaca Al-Quran luar biasa. Ketika kita di jalan mendengarkan kajian dari radio ataupun dari kaset, Masya Allah, Alhamdulillah mendapatkan ilmu. Yang jelas semaksimal mungkin waktu itu bermanfaat. Iya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Kita berpikir bagaimana waktu kita bermanfaat untuk diri dan untuk orang lain. Makanya akhi azakumullah dengan cara seperti itu insya Allah kita bisa menjaga hati kita. Mempergunakan waktu semaksimal mungkin untuk hal-hal kebaikan. Ya di kantor usahakan jangan campur baur dengan laki-laki wanita atau laki-laki yang bukan mahram yang bisa merusak hati kita dan keimanan-keimanan kita. Berusaha untuk menundukkan pandangan, <clears throat> mendakwahkan teman-teman kepada kebaikan, mengingatkan mereka tentang tujuan penciptaan agar mereka mau tunduk kepada siapa? Ya, kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka ya antum yang berada di kantor ini bisa melakukan itu insya Allah. Menjaga hati-hati sambil kita mengajak manusia kepada kebaikan. Bismillah. Ya semoga Allah memberikan kepada antum dan kepada kita semuanya ya kekuatan untuk selalu menjaga hati, untuk senantiasa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Allah a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami kesem berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini Ibu Ini dengan Sudarti di Tanggamus. Eh, ah, silakan. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volumenya agar lebih jelas. Oh iya. Iya. Iya. Dah. Silakan. Begini Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Uh, saya begitu apa ya ketakutan ketika mengingat bahwa saya beberapa tahun yang lalu ketika mengurusi kedua orang tua saya, saya kurang begitu uh, menjalani apa yang Allah firmankan tentang diri luai jahit. Dan sekarang kedua orang tua saya sudah meninggal, tapi saya begitu merasa sangat bersalah sekali bagaimana sikap saya Ustaz saya merasa bahwa dosa-dosa saya kepada kedua orang tua saya sangat banyak gitu. Jadi bagaimana cara saya memohon ampun kepada Allah agar saya mendapat ampunannya. Begitu saja Ustaz. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita terkadang sering setelah kedua orang tua meninggal baru kita menyesal. Setelah kedua orang tua kita baru kita mengingat tentang kesalahan-kesalahan kekurangan kita. Namun penyesalan ya sudah tak mungkin lagi dan sudah tidak gunanya lagi. Kenapa? Karena orang tua kita sudah meninggal. Tapi masihkah kita ada kesempatan untuk berbakti kepada mereka? Masih. Bagaimana caranya? Memperbaiki sikap-sikap kita ketika mereka masih hidup? Caranya yang pertama mendoakan terus di saat setiap sholat kita, di waktu-waktu yang mustajab terutama, ya. Kita doakan, ya. Kita mohonkan ampunan untuk mereka berdua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata anhu sa'iru amali illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, <clears throat> maka akan terputus dari semua amalnya kecuali dari tiga. Ya, apa itu diantaranya? Waladun salihun yad'ulah anak soleh yang mendoakan. Iya, ini memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwasanya seorang anak hendaknya banyak mendoakan orang tuanya di sholatnya, ya ketika tahajudnya, di sujudnya, dia mendoakan Allah magfirli wali walidai warhamhuma makamarabbayani rabbayani Ya Allah ampuni dosaku dan kedua orang tuaku, sayangi keduanya ya Allah. Kemudian yang kedua beramal soleh untuknya. <clears throat> Seperti apa? Ya, seperti kita bersodakoh yang sifatnya sodakoh jariah. Misalnya kita membantu pembangunan masjid, tapi kita guna kita niatkan untuk orang tua kita. Sehingga amal amal soleh tersebut akan terus mengalir untuk orang tuanya. Ya, masya Allah. Yang ketiga yaitu berbakti atau menghubungi teman-teman dekat orang tua kita. Ya, karena itu termasuk berbakti kepada orang tua. Ya, teman-temannya dahulu yang ia memang akrab dengannya. Ya, kita hubungi, kita silaturahim dengannya. Kita berbuat baik kepada dia. Itu pun termasuk kata para ulama berbakti kepada orang tua. Di saat orang tua sudah meninggal dunia. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki diri untuk selalu memberikan manfaat kepada orang tua kita setelah kita setelah mereka meninggal dunia wabillahi taufik nah nah Ustaz barakallahu fik berikutnya kami berikan kesempatan kembali silakan di 0218236543 halo Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa ini di mana? Eh, Abdul Manan di Bengkong. Ah. Di Baik, Pak Abdul Manan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Bapak. agar lebih jelas, silakan. Eh, ini yang saya tanyakan Ustaz, masalah uh, korban kemarin Ustaz uh, bisa dikatakannya uh, akikah dengan korban. Apakah maksudnya bisa satu binatang digabung dengan maksudnya Afrika dengan kota. Iya, Bapak. Baik. Baik. Iya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, iya, Bapak ya. Uh, memang ini ikhtilaf para ulama. Dan kemarin waktu itu saya sedang membahas uh, ten menjawab tentang pertanyaan yang sama ya. Dan saya katakan bahwa madhab Imam Ahmad bin Hambal <clears throat> boleh menggabungkan antara akikah dan korban atau udhiyah dengan satu kambing. Berarti bapak menyembelih satu ekor kambing, niatnya dua, akikah sekaligus korban. <clears throat> Mengakikahkan diri sendiri dan untuk mengkorban untuk diri sendiri. Iya. Tapi kalau akikahnya untuk anak kita tidak bisa digabungkan dengan korban untuk diri kita. Maka itu tidak bisa digabungkan. <clears throat> Ya, tapi kalau mengakikahkan untuk diri sendiri yang belum pernah diakikahkan waktu kecil dan niatkan juga dengan sekalian berkorban, maka pendapat Imam Ahmad mengatakan boleh. Dan ini yang di yang condong kepadanya ya Syekh Utsaimin rahimahullah, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan berikut kami akan bacakan beralih ke pesan singkat pertanyaan pertama dari ibu kita yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Ustadz, bagaimana agar saya tabah menghadapi cobaan-cobaan yang saat ini seringkali datang dan menerpa saya. Alhamdulillah saya telah menuju kebaikan sejak 2003. tetapi cobaan datang sini berganti. 2003 suami meninggal dan sampai sekarang cobaan terus datang seperti sakit-sakitan dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya telah berhijab Ustaz mohon penjelasan apakah ini akibat banyaknya dosa saya Ustaz? Uh, Ibu, ketika kita ditimpa musibah dan ujian, <clears throat> jangan sekali-kali kita mengungkit-ungkit kepada Allah tentang keimanan kita. Ya Allah, saya kan sudah beriman kepada Engkau. Saya kan sudah berhijab, ya Allah. Saya kan sudah begini dan begitu. Tapi kenapa Engkau masih memberikan ujian kepada saya? Tidak tak layak seorang hamba mengungkit keimanannya kepada Allah. Tapi Allah lah yang lebih berhak untuk mengungkit kenikmatannya kepada hambanya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Yamunnuna alaika an aslamu, Qul tamunnu islamakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Ya, Allah mengatakan mereka mengungkit-ungkit kepadamu akan keislaman mereka. Katakan kepada mereka, jangan kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian. Justru Allah lah yang berhak mengungkit-ungkit. Karena Allah lah yang memberikan hidayah kalian kepada keimanan itu. Allah yang memberikan ibu kepada ibu ya hidayah untuk apa namanya mengikuti Islam yang sahih. Allah yang memberikan ibu kepada kepada ibu hidayah untuk berhijab, semuanya karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sendiri sudah nikmat yang sangat besar, Ibu. Kenikmatan yang sangat besar hakikat hakikatnya adalah hidayah. Ya, hakikatnya adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menaatinya, untuk beramal saleh. Tapi adapun ujian itu semuanya adalah keutamaan buat ibu. Kenapa? Karena setiap musibah yang menimpa seorang mukmin hakikatnya apa? Menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Iya. Kata Rasulullah, ma, ya, ma min musibatin tusibul mu'min min nasabin wala wasabin hatta syaukah yashakuha illa kafarallahu biha khatayah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim. Baik itu rasa lelah ataupun musibah-musibah yang lainnya. Sampai-sampai duri yang menancap. Kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. <clears throat> Kita beriman, kita beramal soleh bukan untuk menghindari ujian, karena itu tidak mungkin, Ibu. Karena setiap orang yang mengatakan dirinya beriman pasti diuji. Ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan untuk berkata, kami beriman, sementara ia tidak diuji, tidak mungkin. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah mengatakan sungguh kami telah menguji orang-orang orang-orang sebelum mereka itu dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta Ibu ketika berkata kepada Allah ya Allah aku beriman Allah akan berkata kepada ibu aku akan uji kamu agar Allah tahu apakah keimanan kita ini jujur atau tidak. Jangan mengeluh, Bu. Mengeluhlah hanya kepada Allah. Jangan berkeluh kesah. Berkeluh kesah hanya, hanyalah kepada Allah. Yakinlah semua itu kebaikan buat Ibu. Yang akan mengangkat derajat Ibu setinggi-tingginya bila Ibu bersabar dan rela. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Fasbir sabran jamila. Sabarlah, ya, dengan sabar yang indah apa itu sabar indah? Kata Imam Mujahid, ay sabrun la syakwa Kesabaran yang tidak ada keluh kesah padanya. Ia hanya mengeluhkan semuanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Dia yakin semua ini adalah kebaikan untuk dirinya. Musibah demi musibah itu hadapilah dengan senyum dan ketegaran, Ibu. Ya, kelak Allah pasti akan memberikan kepada Ibu sesuatu yang Ibu pasti tak akan sangka-sangka. Fa ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Jangan kita menjadi hamba yang selalu kita ingat adalah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita terus. Sementara kita melupakan nikmat hidayah kepada diri kita. Sementara kita melupakan nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali menghampiri diri kita. Cobalah lihat kepada yang lebih sulit dari kita. Cobalah kita lihat kepada orang yang lebih berat ujiannya dari kita. Ya, kata Rasulullah, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihat yang lebih yang menderita nasibnya dari kamu. Jangan kamu melihat kepada orang yang lebih baik nasibnya dari kamu. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah kepada kita ya. Maka bersyukurlah kepada Allah Ibu ya ternyata ujian yang ibu derita tidak lebih keras daripada dibandingkan dengan tetangga ibu barangkali. Maka dari itulah kewajiban kita adalah terus ya memupuk kesabaran kita. Terus kita bersabar karena itu pemberian yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, "Waman يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ وَمَا ahadun أَحَدٌ khairan wa awsa'a مِنَ sabr. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan sabarkan dia. Dan tidaklah seseorang hamba diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Di saat kita bisa sabar, itulah pemberian yang paling baik. Karena kesabaran itulah yang akan menyebabkan dia dicintai oleh Allah, diberikan berbagai macam kemuliaan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, semoga kita semua diberikan oleh Allah kesabaran ya tawakal ridho dengan apa yang Allah tentukan kepada kita amin ya rabbal alamin nah Nah, Ustaz Fikum Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat set Dari seseorang yang tidak menyebutkan nama dan alamatnya Ustadz, mohon petunjuk dan penjelasannya Karena saya e, merasa agak sedikit bingung Tatkala mempelajari sifat-sifat Allah Allah maha pengasih dan penyayang Ustadz Apakah ada kasih sayang Allah kepada Fir'aun sedangkan dia ditakdirkan menjadi ahli neraka? Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Allah sayang kepada <clears throat> orang kafir hanya di dunia. Adapun di akhirat, maka murka Allah atas mereka akibat kekafiran mereka. Kalau Anda berkata, tapi bukan kafir itu kafir dengan takdir Allah? Kita katakan Fir'aun kafir itu dengan kehendak dia sendiri, walaupun kehendak manusia mengikuti kehendak Allah. Namun Fir'aun menentang Padahal sudah datang kepadanya pemberi peringatan. Nabi Musa telah mendatangkan kepadanya ya, berbagai macam uh, hujah-hujah yang sangat kokoh. Dan sebetulnya Fir'aun sendiri yakin bahwasanya dirinya adalah salah. Allah berfirman, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا mereka menentang ayat-ayat Allah. Padahal mereka yakin akan kebenarannya. Semua akibat kezaliman dan kesombongan Fir'aun. Iya. Ya kalaulah Fir'aun itu tidak bersombong diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan berikan kasih sayang kepada dia di dunia dan akhirat. Tapi Allah Maha Adil. Di dunia masih diberikan oleh Allah kasih sayang kepada dia dengan diberikan nikmat-nikmat kekuasaan, bahkan pasukan yang paling kuat di dunia pada waktu itu. Tapi kezaliman dia, kekufuran dia, ya permusuhan dia terhadap Musa, bahkan ia membunuh semena-mena ya anak-anak Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengadab dia dan Allah memurkai dia ya dengan keadilannya. Inilah yang harus kita pikirkan. Allah tidak mungkin mengadab seseorang tanpa sebab tidak mungkin. Allah pun tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Makanya kita jangan hanya sebatas beriman Allah kan maha kasih sayang. Tapi ingat Allah pun juga maha, maha, maha keras siksanya. Allah pun murka kepada orang-orang yang kafir kepadanya. Allah pun juga benci kepada mereka-mereka yang menentang ayat-ayatnya. Jadi kita jangan hanya sebatas beriman dari kepada satu nama tapi tidak melihat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Semua harus diseimbangkan, akhi azakallah. Ya, wabillahi taufiq. Nah. Baik Ustaz, masih kami bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Herwan di Palopo Ustaz yang bertanya. Ustaz, apakah salah jika saya berdiam diri di rumah saja terus-menerus menghindari pergaulan dan berusaha menjadi lebih baik? Karena saya dulunya orang yang bebas dan melakukan apa saja yang saya ingin mau dan apakah sikap seperti ini salah Ustaz mohon pencerahannya Ustaz uh, kita lihat kemampuan diri kita kalau memang ternyata kita tidak mampu bergaul tidak mampu mewarnai ya kita melihat diri kita lemah kalau bergaul selalu terwarnai kalau bergaul dengan teman-teman selalu kita yang ikut-ikutan mereka maka yang lebih baik kita tidak bergaul, nggak masalah. Itu tidak tercela selama tujuannya untuk menyelamatkan agama kita. Iya. Tapi bila kita mampu untuk bergaul, kita bisa mewarnai teman-teman mengajak mereka kepada kebaikan, iya. Kita mengajak mereka kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tentu jauh lebih baik. Rasul kita yang mulia alaihi wassalam bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan apa namanya kesakitan mereka atau gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Namun tentunya sekali lagi ya kembali lagi dikembalikan keadaan kita bagaimana. Kalau kita tahu bahwa diri saya ini lemah sekali, ya, tak mampu mewarnai orang dan seringnya selalu diwarnai, maka tidak apa-apa. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah, jika kunta fi huthalati minan nas?" Bagaimana keadaan kamu hai Abdullah bin Amr kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Ya, rusak akhlaknya, moralnya, akidahnya dan yang lainnya. Kata Rasulullah apa kepada Abdullah bin Amr, "Ilzam baitak." Banyak-banyak tinggal di rumah. Ya, selalu kamu tinggal di rumahmu itu. Wa alika bi khassati nafsik dan hendaklah kamu lebih memikirkan dosa-dosamu daripada memikirkan aib orang lain. Ya. Wa khudh ma ta'rif wa da'ma Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang mungkar. Subhanallah, ini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr. Jadi ya, saat kalau ternyata kita tinggal di sebuah masyarakat yang sudah rusak. Dan kita tidak merasa yakin bisa memperbaiki mereka. Bahkan mungkin kita terwarnai. Allahu alam. Nah. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami undang kembali silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Abu Fisa. Silakan Abu Fisa pertanyaan. Uh, Ustaz, saya mau bertanya nih. Hmm. Uh, eh, bolehkah ya uh, seseorang yang disabilitas netra gitu untuk menjadi imam Ustaz? Ya, saya tahu lah kriteria imam itu secara kalau hafal cukup, kalau semuanya cukup itu apakah boleh ya Ustaz? Terima kasih, Assalamualaikum. Netral maksudnya bagaimana? Disabilitas itu maksudnya dia cacat zat tapi oh. semuanya apa bisa hafalannya bagus segala macam. Oh baik. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan hendaknya yang menjadi apa namanya imam itu hukum di kitabillah, yaitu yang paling hafal Al-Quran, yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Wa kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bisunnati Rasulillah. Maka yang kalau ternyata hafalannya sama, maka yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau ternyata uh, pengetahuan tentang sunnahnya sama, kata Rasulullah, ya faakdamhum Islaman, orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau ternyata Islamnya sama, maka kata Rasulullah yang paling tua umurnya. Berarti yang tua umur itu terakhir. Nah sekarang kita lihat. Tidak ada yang lebih banyak hafalannya kecuali orang yang Eh, cacat ini misalnya. Dan dia bisa menjadi imam. Bacaan Qurannya bagus, pengetahuan tentang sunahnya juga bagus. Maka Allah alam boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh Ibnu Umi Maktum menjadi imam. Ya. Dan men, men, Ibnu Umi Maktum di kota Madinah. Sedangkan Ibnu Umi Maktum cacat. Dan beliau tidak bisa melihat. Tapi beliau hafal Quran dia banyak pengetahuan tentang sunnah Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh Imam Ibnu Maktum di saat Rasulullah pergi untuk berperang dengan para sahabatnya. Ya, untuk menjadi imam dan mengatur kota Madinah pada waktu itu. Tidak mengapa, wallahu a'lam. Nah. Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Berikut kami undang kembali. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah dengan siapa ini di mana? Waalaikumsalam. Uh, eh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallah. Iya, ini anak mau tanya Ustaz. Kan kalau sedekah itu katanya harus sembunyi, nggak ada orang yang tahu. Hmm. Terus kalau misalnya punya kelebihan rezeki terus disisihkan gitu selebihnya. Uh, misalnya ke ke tempat yang jauh gitu Ustaz kan lewat rekening gitu ya Ustaz ya. Nah, sedangkan uh, orang yang meng- mentransfer uang itu lewat rekening itu nggak punya rekening terus minta bantuan sama orang lain. Baik. Uh, itu bagaimana Ustadz? Sah panda, boleh panda. Terus yang kedua, ini kan Eh, nama makna di sini kan ada salafiyah syafi'iyah gitu Ustaz. Tapi mhm. Ustaznya tidak bisa memahami tentang ulama salaf katanya agamanya sangat sempit kalau eh, ikut ulama salaf gitu katanya Ustaz. Uh, di sisi lain oh, ada orang bilang seperti ini pada anak gitu kalau ikut uh, Eh, para sahabat katanya larangannya keras kalau misalnya biru ya biru merah ya tetap merah katanya tidak bisa dirubah-rubah karena itu tidak mau pada bid'ah eh, itu bagaimana Ustaz mohon penjelasan syukron oke jazakallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> saya yakin ibu yang berbicara seperti itu belum pernah mempelajari tentang hakikat ya madhab keyakinan salafus saleh Kenapa? Karena justru para sahabat itu kata Ibnu Mas'ud ya uh, eh, muhammadian uh, eh, kata beliau man kana minkum mustannan falyastani bi ashabi Rasulillah fa innahum abarun nasi quluban wa amaquhum ilman wa qallum takallufa Kata beliau siapa yang ingin menjadikan sebagai panutan jadikan para sahabat sebagai panutan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling uh, <clears throat> baik hatinya. Yang paling dalam ilmunya dan paling ringan bebannya, lihat. Aqallum takallufah. Mereka orang yang tidak pernah menyusah-nyusahkan agama dengan membuat-buat ibadah baru, tidak. Iya. Mereka hanya mencukupkan diri apa yang di Rasul ajarkan kepada kita, cukupkan diri. Kata Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan membuat-buat yang baru dalam agama ini. Karena kamu sudah dicukupi. Ya. Adapun masalah dunia, para sahabat mereka berkreasi. Ini dia Abdullah Umar bin Khattab yang pertama kali membuat uh, apa namanya? pos kilat. Ya, beliau menyiapkan di beberapa mil Eh, pos-pos uh, kuda yang dikuruskan di mana kuda itu berlari dengan cepatnya sampai ke pos berikutnya dilanjutkan lagi oleh kuda berikutnya terus ya itu pos kilat pertama di dunia yang pertama kali membuatnya adalah Umar bin Khattab mungkin ada orang berkata ini bid'ah tidak itu masalah dunia masalah dunia pada asalnya halal makanya dalam masalah dunia Umar bin Khattab ya dan para sahabatnya silakan tapi masalah ibadah karena itu hak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh membuat-buat sesuai dengan selera kita. Makanya mana yang dari sisi apa sempitnya begitu? Ya. Justru yang bikin susah itu adalah ketika orang membuat-buat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Karena ibadah itu pada hakikatnya beban, akhi. Ibadah itu pada hakikatnya beban dan meninggalkan itu lebih ringan dibandingkan melakukan. Ya, ketika Rasulullah SAW sholat dengan mudahnya Allahu Akbar Selesai Kemudian kita mem mem memberat-beratkan sendiri Sampai ada orang yang sholat susah benar Allah gagal lagi Allah gagal lagi Kemudian ada orang yang menegurnya Dia mengatakan kamu itu ya apa namanya e, melarang orang untuk beribadah padahal tujuannya agama ini mudah mudah tapi mereka yang mempersulit Makanya subhanallah orang yang mengatakan katanya mengikuti salafus soleh itu sempit, itu akibat daripada kesempitan ilmu dia. Betapa sempitnya ilmu dia terhadap petunjuk salafus soleh yang luar biasa. Ya, keilmuan para sahabat diakui oleh Allah dan Rasulnya. <coughs> Bagaimana tidak mereka yang paling tahu tentang ya Al-Quran dan hadis Nabi Alaihi Wasallam Mereka yang melihat langsung bagaimana Rasulullah mempraktekan agama Bagaimana hendak dikatakan mereka sempit agamanya la la haula wala quwata illa billah. Iya. Orang yang mengucapkan ini menunjukkan betapa sempit hatinya dan dadanya terhadap para sahabat. Betapa sempit ya uh, wawasan dia terhadap bagaimana keindahan agama para sahabat. Tidak ada di dunia ini yang bisa mewakili Islam kecuali para sahabat. Mereka yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat-ayat Ya kata Rasulullah khairun nas karni sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dalam masalah akidah, akhlak, muamalah, mereka adalah uswah kita. Tauladan kita. Dalam masalah ya apa namanya berinfak, berjihad dan yang lainnya, mereka semua tauladan kita luar biasa. Kemudian kita menuduh mereka agamanya sempit. Apa yang mereka inginkan kecuali dengan syahwat tentunya kalau para sahabat ketundukan mereka kepada dalil luar biasa. Tapi masalahnya kita tunduk kepada hawa nafsu dan syahwat kita. Kita ingin merdeka ya untuk uh, mengikuti hawa nafsu dan syahwat kita. Ya, ketika agama para sahabat tidak diridhai oleh hawa nafsu dan syahwat kita, disitulah kita akan mengatakan para sahabat sempit agamanya. Ya, kenapa? Karena kita menganggap kita tidak bisa ber beragama sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu kita. Padahal agama ini tidak boleh disesuaikan dengan syahwat dan hawa nafsu kita. Agama ini milik Allah. Hendaknya ber beragama dengan apa yang Allah tuntunkan kepada kita melalui lisan Rasulnya, salawatullahi alaihi wasallam. Ya Allah musta'an wal Nah. Nah Ustaz mengenai pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan bolehkah apakah kita termasuk ria Ustaz jika ingin istilahnya menyumbangkan, menginfakkan sebagian harta kita tapi kita nggak punya rekening, pinjam rekening orang lain apakah kita berarti menyampaikan ini kepada orang lain biar tahu Ustaz? Tergantung hati kita bagaimana. Apabila hati kita memang tidak terpengaruh ya dan pula tidak pula kita merasa ria kepada dia, alhamdulillah. Hmm. Ya, kalau mungkin karena kita tidak punya rekening, kita mm -hmm. kemudian titipkan ke orang. Mm -hmm. Tapi hati kita tetap ikhlas mengharapkan wajah Allah, sama sekali tidak mengharapkan pujian orang tersebut. Maka itu ya adalah merupakan keikhlasan wabillahi taufik. Mudah-mudahan di pagi hari ini mm. selalu keberkahan Allah menyapa kita mm. dan rahmat serta kasih sayangnya selalu yang menghampiri diri kita. mm dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjaga kita serta mewafat kita mewafatkan kita di atas Islam dan iman subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh